Teruskan. Ewa. Bawa sekali lagi banyak betul bacanya. Jahiman. Ulangi. Jahiman. Ulangi. Nah, ke bawahnya mulai. Nah. Ewa. Teruskan. Teruskan. Mm -mm. Baik, kita cukup sampai sini. Untuk lihat masih ada fathah tanwin. Masih ada fathah tanwin diterapkan. Jadi tetap berlaku pada pembahasan sebelumnya. Halaman 9. Ingat jangan sampai keliru bacanya dengan dhammah. Bu bu bun sama-sama. Keliru bacanya dengan bu bu bun. Nah, bun ini keliru. Yang benar adalah u. Jadi bibirnya kayak ikan tombro itu. U. Nah, bu bu bun sama-sama. Nah, ingat jangan sampai bun. bawahnya mulai. Bu, bu bun. Nah. Bu, bun. Nah. Teruskan. Mm -mm. Ewa. Taib. Ewa. Hmm. Ayo. Teruskan. Hmm. Terus. Ayo. Hmm. Nah, panjang. Diulang, lanya pendek, ulang ya. Ayo. Teruskan. Hmm. Ayo. Bagus. Wasil. Teruskan. Hmm. Ewa. Bagus. Toib. Mm -mm. Ewa. Bagus. Toib. Teruskan. Ewa. Nah, pada yang keliru, solawa bukan solat. Nah, ulangi. Solawatin. Ewa. Baik, sampai di sini. Nah. masa berikutnya sudah pada madlin di sini. Ada madlin yang dibaca Quran dari dua harokat. Nah, bana bayna sama-sama. Nah, jadi gitu. Bana bayna ulangi. Bawahnya mulai. Bagus. Ayo. Taib. Taib. Teruskan. Mm -mm. Mm -mm. Bagus. Teruskan. Ayo. Ayo. Ewa. Ewa. Ayo. Ewa. Ewa. Ayo. ايوه طيب ايوه teruskan ايوه طيب bagus ايوه teruskan Nah, ingat di sini akan terus berlaku. Jadi sudah kita ambil fathah tanwin, kasroh tanwin, kemudian lin. Nah, sekarang yang lin tapi bagian wawu. Lin bagian wawu. Taib. Na na nau sama-sama. Ingat jangan sampai nau tapi nau membentuk domah. Na na nau sama-sama. Ini juga Quran dari dua harakat bacanya. Nah, bawahnya mulai. Ayo. Taib. Bagus. Ewa. Bagus. Ayo. Ewa. Bawahnya. Ewa. Baik. Ayo. Kita berarti perhatikan. Nanya pendek. Buna. Pendek sama-sama. Ewa. Baik. Bagus. Teruskan. Ayo. Bagus. Hmm. Bawahnya. Nah, dibaca lengkap dulu. Mutasyabihan. Ulangi. Wa utu. Teruskan. Ayo. Dibaca lengkap. Sekali lagi. Baik. Bawahnya dibaca lengkap. Apa terakhir harokatnya dibaca lengkap dulu. Semua lengkap. Nah. Coba sekali lagi. Ayo. Tayyib. Teruskan. Ayo, bagus. Nah, berikutnya. Saya cukup sampai sini. <clears throat> halaman berikutnya halaman 15. Masuk pada mim sukun. Tadi belum ada satupun mim sukun. Sekarang sudah masuk mim sukun. Lama lam sama-sama. Ewa. Kama kam. Nah, bawahnya mulai. Ewa. Nah. Bagus. Ewa. Ewa. Bagus. Mm Hmm. Ayo. Ewa. Ewa. Bacanya pisah-pisah jam'an jam'ain gitu anak kecil tidak bisa jam'an jam'in nah, tidak bisa begitu ulangi sekali lagi ayo teruskan Ewa. Hmm. Nah, iya, Ewa. Iya, Saya perhatikan. Nah, biasanya mim ini akan memantul. Maksudnya bagaimana? Hamalan, hamalin. Dibaca hame. Nah, ini tidak boleh. Ini sebagian santri masih ada yang baca begitu. Bibirnya disempurnakan. Hamlan, hamlin. Nah, sama-sama. Hamlan. Iya, Ewa. Hamlan. Kalau dilepas akan timbul kolkola. Nah, hame, nah, hamelan, hamelin. Nah. Jadi jangan sampai kolkola. Bawahnya mulai. Ayo. Taib. Sekali lagi coba ada yang baca syai'an. Baca lengkap. Kaiduhum syai'an. Coba sama-sama. Kaiduhum syai'an. Teruskan. Bagus. Ayo. Nah, ini kalau berhenti tab dua, jangan dibaca panjang. Nah, dua aja. Kalu, walaupun ada tanda bendera di atasnya. Tapi berikutnya. Teruskan. Taib. Teruskan. Nah. Ewa. Bagus. Nah, masih ada ame, tidak boleh ame. Nah, sekali lagi apa? Apa Ewa. Taib. sekarang nun sukun. Pada halaman 17 ini juga hampir sama dengan tadi. Kadang menjadi lepas sehingga bacanya dengan mina amarina mina amrina nah, mina amarina. Nah, ini keliru. Lagi kita baca ma na man sama-sama. Ma, na, Mi ni min. Ayo, bawahnya mulai. Sanasen. Ayo. Sinisin. Ayo. Sunusun. Ayo. Anaan. Bagus. Iniin. Ayo. Unuun. Bagus. Sanasen. Taib. Sinisin. Ayo. Sunusun. Bawahnya. Minhum. Taib. Lepas-lepas sini dipisah dulu. Minhum sama-sama. Minhum. Teruskan. Minhum. Ewa. Taib. Pokoknya. Teruskan. Ewa. Ewa. Taib. Teruskan. Nah, madais rasada lengkap dulu rasadan. Ulang seli. Yang pertama biar tahu dulu tanwin ini. Nanti kalau sudah ada tanda ayat baru kita baca rasyada. Ini dibaca lengkap dulu. Nah, berikutnya mulai. Taib. Taib. Teruskan. Bagus. Ewa. Bagus. Naam. Masya Allah. Naam. Teruskan. Ewa. Eh, taib. Sekarang berkaitan dengan kol-kolah. Kol-kolahnya kita jelaskan bahwa untuk yang kof dan to dekat dengan o Dekat dengan apa? Oh, yang qaf dan to. Jadi bukan bukan e, bukan ake, tapi ako. Dekat dengan o. Ako sama-sama. Ako. Nah, ato. Ako. Bacanya dengan apa? Dengan dengan apa? Dengan o. Tapi kalau ba, dal, dan jim dekat dengan e. Dekat apa? dengan e, tiga huruf. Bajudi. Nah, bajudi dekat dengan e. Kalau toko dekat dengan toko. Baju di toko. Nah, baju di toko. Nah, <clears throat> dekat dengan o. Baik, kita baca a ko a ko sama-sama. Nah, ingat jangan sampai dibaca dengan ak ak ini keliru. Nah, semua dengan fathah bahasa Arabnya. Tapi untuk bahasa Indonesia nya dibedakan tadi. A to to sama-sama. Apo Apo. Nah, bawahnya mulai Apo Apo. Nah, atasnya sedikit. Sekali lagi, sekali lagi. bala, sama-sama. bala. Nah, Hey. Eh. Jelas sekali kalau kalah Ingat. Kalau kalahnya jelas. Ato hero Ulangi. Ato Nam. Naam. Ewa. Ewa. Sekarang mbak dekat dengan apa? Dekat dengan apa? E. E. Dekat dengan e. A, ba, b, Sama-sama. Nah. Teruskan. Ewa. Nah. Taib. -mm. Teruskan. Ewa. Naam. Ewa. Taib. Bagus. Mm -mm. Ewa. Taib. Ewa. Naam. Ewa. Ewa. Teruskan. Mm -mm. Bawahnya. Ewa. Pendek. Saya pendek. Batosha. Ulangi. Teruskan. Teruskan. Hewa. Teruskan. Wasil. Hmm. -mm. Taib. Ini berapa contoh untuk mudahkanannya kol-kolah. Karena banyak di kampung-kampung kalau baca kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad. Nah, apalagi kalau di kampung-kampung Kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad nah, gitu. <laughs> Pernah dengar apa enggak? Ini di kampung-kampung begitu. Baca Quran kayak kayak dandang kulo. Nah. Keliru semua bacaannya. Nah. Tapi yang aneh dipertahankan ini mbah-mbah kami juga begini Mbah-mbah kami. Bacanya yang bagus bagi yang tahlilan, bagus bacanya. Baca seharusnya panjang dibaca pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini apa? Sungguh-sungguh ada ilah saya Allah. Ini, ini kekufuran, bahaya itu. Ada yang di sistem kelompok ini kelompok pertama hanya la ilah. Ini sini sini illallah. La ilah. Illallah, la ilah. Illallah. Ya ada la ilah, tidak ada Allah kecuali Allah. Ini sini kelompoknya orang kafir. Tidak ada Allah gimana? Ya enggak? Atau sungguh la ilah. Dibaca pendek sungguh ada ilah. Nah, kecuali Allah. Nah, artinya keliru sudah. Jadi kalau lihat bagaimana kondisinya kesalahan yang sangat fatal dalam masyarakatnya, ini perlu ada perubahan. Nah. Tapi berikutnya kita baca pada halaman 20. Ini contoh-contoh yang lengkap dari kof sampai dal. Kita baca ako sama-sama. Ako. Ato. Ako. Ab. Ab. Aje. Ad. Nah, langsung bawahnya bawahnya. Takwa sama-sama. Teruskan. Taib. Nanya jangan dipanjangkan ya sampai matolai, tidak boleh. Inya pendek. Matolai sama-sama. Teruskan. Ayo. Teruskan. Ayo. Aha. Diulang sekali lagi. pendek ya terus Taib Ewa Ewa Bagus Nah dibaca apa Lengkap hudanan Ulangi Ewa Bagus Mm -mm. Ewa Mm -mm. Ewa Hmm. Ya, sekolahnya jelas? Tuto, ulangi. Teruskan. Ewa. Bagus. Ewa. Baik. Teruskan. Wasil. Mm -mm. Taib. Ewa. Ewa. Nah. Baik. Sampai di sini. Nah, sampai di sini. Berikutnya ini contoh-contoh yang bukan kolkolah. Ya, semuanya ini jangan sampai dibaca kolkolah. Terlebih nanti pada dal, pada lo, pada zai, pada kah, pada mim. Nah, jangan sampai dibaca kolkolah. Kita baca a ta at sama-sama. a a ta at sa as sa as Baik, bawahnya mulai. a Baik. Naam. Aywa. Naam. Aywa. Hmm. Bawahnya. Bagus. Aywa. Baik. enam, نعم مسقال Ewa. bawahnya ايوه hmm, طيب نعم Bentar, ini mengakai kaidah 6 saraf di sini. Ya, ada semuanya ada artinya di sini. Semua ada artinya. Ini sambil latihan baca. Tapi bahasnya kho sama-sama. Ingat. Taib. Kalau khoknya disukun ditebal a kho af sama-sama. Dikembalikan posisi semula. Kho a kho af. Jadi bukan akh, bukan meringis akh, tapi akh sama-sama. Nah, a kho af sama-sama. Taib, mulai. Taib. Naam. Taib. Naam. Ewa. Taib. Ditahan betul. Aza al sama-sama. Bagus. Ditahan, jangan sampai lepas. Ditahan, jangan sampai lepas. Al naba ulangi. Teruskan. Mm -mm. Bagus. Mm -mm. Ewa. Teruskan. Ulangi. Tebal roknya. A, ro, aru. Sama-sama. Dikembalikan seperti fathah. Coba antum lihat. A, ro, aru. Jadi bukan ar. Bukan Maryam. Imaryam eh, bukan Maryam. Nah. Eh, Imaryam arham. Nah. Aro aru sama-sama. Aro Baik, teruskan. Ewa. Baik. Baik. Eh. Ewa. Teruskan. Ewa. Baik. Nah. Bagus. Baik. Mm -mm. Baik, sadar. Ini sin ingat harus ngalir nafasnya. Asa as sama-sama. Asa as. Ewa. Asa. Ewa. Usiu. Taib. Taib. Teruskan. Berikutnya harus menyebar sekali lagi asya as sama-sama asya as enam Ewa Taib Bagus Taib Enam Berikutnya pada so harus ada sofir harus ada s Nah, a so as sama-sama. Kalau nanti baca tidak ada desisnya, itu bacaan keliru. Misalnya ihdinas sirata, ini keliru sudah. Ihdinas sirata. Nah, jadi yang benar ihdinas sirata, mengalir nafasnya berdesis. A so as sama-sama. Teruskan. Ayo. Bagus. Teruskan. Ayo. Baik. Teruskan. Ewa. Nam. Taib. Dari tadi kok masih keliru aja. Udhika terus. Udhiku. Ini jangan sampai itu terus. Nam. Coba diulang. Dotnya itu ada istitolah. A bo ab ab dari situ. A bo ab sama-sama. Nah, bawa teruskan. Ayo. Taib. Bagus. Teruskan. Enam. Berikutnya. Ini di ujung. Jangan sampai sama. Allah, al. Sama-sama. Allah, Allah. Nah, Allah, al. Ulangi. Nah, teruskan. Ayo. Nah. Mm -mm. Taib. Teruskan. Enam. Ewa. Ah. Taib. Nah, bagus. Ewa. Ah. Bagus. Nah, pendeknya muaddalun. Taib berikutnya. Bagus. Hewa. Teruskan. Naam. Teruskan. Bagus. Mursalun. Ewa. Afa'af. Ewa. Stamir. Wasil. Ewa. Teruskan. Mursalun. Ewa. Ingat, harus ngalir nafasnya. Coba perhatikan. Akak. Sama-sama. Mm -mm. Ewa. Bagus. Ewa. Mm -mm. Ewa. Taib. Mm -mm. Bagus. Taib. Taib. Wasil. Mm -mm. Taib. Masih ada yang bacanya uhlika terus ya, dari tadi. Berikutnya alif dianggap tidak ada. Di sini anak kecil akan baca fu Nah, dikira itu doma. Padahal alif tidak tidak dibaca di sini. Alif tidak dibaca. wa fu sama-sama. wa fu wa fu Nah, bawahnya mulai. fu. Taib. Teruskan. Ewa. Hmm. -mm. Ewa. Teruskan. Hamasnya harus nampak ulangi. Mak tasabat. Ewa. Teruskan. Ewa. Nah. Teruskan. Ewa. Ewa. Teruskan. Ewa. Mm -mm. Wasil. Taib. Bagus. Enam. Teruskan. Taib. Ewa. Eh, nah. Berikutnya kita lihat. Nah, eh, ini sudah kita jelaskan tadi berkaitan sukun. Ini pada pembahasan sebelumnya tadi. A a. Nah, jadi ya, ba ba Nah. Atau la, nah, ala al sudah dijelaskan. Ini mirip dengan ini. Kemudian pada halaman 27 ini adalah huruf-huruf yang rawan kolkola. Nah, kita contohkan di sini beberapa contoh. Ingat ya harus ditahan. Jangan sampai nanti terjadi kolkolah. Jadi wad, wadzal, wadza, wazai, waghain. Nah, ini huruf-huruf yang rawan kol-kolah. Padahal bukan kol-kolah. Kita baca ab sama-sama. Al. Al. Az. Al. Nah, bawahnya mulai. Enam. Taib. Taib. Wasil. Enam. Teruskan. Enam. Bagus. Teruskan. Enam. Ewa. Teruskan. Taib. Hmm. Enam. Teruskan. Isun. Taib. Enam. Ewa saya eh, sampai di sini. Nah. Berikutnya harus bedakan mana antara mana antara hamzah dan ain. Nah, kadang membaca hamzah dibaca ain atau sebaliknya. Jaa dengan jaa apa artinya? Jaa jaa. Jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Hah. Apa? Apa bedanya Abdul Syahid? Ja'a dengan ja'a. Lo alam. Eh, Lukman, Lukman. Yang lain jangan bisiki. Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Siapa yang datang? Nah, Zaidun telah datang. Taim. Hmm. Siapa yang lapar? Zaid lapar. Ya, karena ada banyak yang bisa tidak bisa bedakan antara a dengan ain. A a. Nah, ini kesalahan yang fatal. Beda itu aja sudah salah fatal. Lalu kisah di ya, nah apa Syekh yang menyebutkan di Saudi terjadi perdebatan. Nah, Idza ja ida idza jaa nasrullah. Nah, ya? Bukan ya? bukan ida ja tapi idza jaa nasrullah. Nah, idza jaa nasrullah. Pakai ain. Nah, jadi dua-duanya sama-sama salah. Nah. Kita baca a. Nah, bersih sama-sama. Di sini tidak ada suara lagi jasa sampai a. -e. Nah, a. -e. Nah, boleh begitu. A. Sama-sama. Ak. At. At. Nah. Bawahnya mulai. Bersih. Tidak ada suara lagi. Tu. Ti. Ulangi. Berikutnya. Teruskan. Nah. Hewa. Hmm. Bagus. Taib. Bagus. Ewa. Taib. Bagus. Hmm -mm. Teruskan. Ewa. Hamasnya harus nampak. Tak. Berarti kan baca semuanya latihan baca ini. Jangan rame. Tak nizuna ulangi. Berikutnya. Ewa. Teruskan. Enam. Enam. Ayo sampai di sini. Nah. sekarang kita terapkan pada halaman 30. Ini sudah mulai ada sebagian tadi ada tanwin, ada lin, ada macam-macam, ada kol-kolah. Ini sudah kita ambil dari Al-Quran semuanya. Tidak ada di sini kecuali dari Al-Quran. Karena tidak ada judulnya, berarti bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara membacanya? Langsung dibaca, santri langsung baca, karena tidak ada judulnya. Tapi dibaca bersama-sama, mulai. Halaman berapa tadi? Halaman 30. Nah, halaman 30 dilihat bawah itu. Untuk melihat jus keberapa, lihat bagian kecil di bawah ini. Nanti jangan bingung ini jusnya keberapa tuh ini. Lihat aja bagian bawah kecil. al jus al Nah, ini sudah dimudahkan. Ya, tinggal buka jus berapa. Ini bagian bawah kecil ini. Di pojokan ini. Halamannya di sini. Tolong diulang kembali sama-sama. Nah. Taib. Taib. Bagus. Nah, teruskan. Taib. Wasil. Taib. Ewa. Taib. Ewa. Teruskan. Teruskan. Teruskan. Itu baca lengkap. Nah, wa'idi. Sekali lagi. Taib. Taib. Bagus. Teruskan. Bagus. Nah. Baik, diperhatikan usahakan baca. Nah. Ini karena Al-Qur'an setiap huruf ada pahalanya. Man qara harfan kitabillah falahuma halabil hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalha la kullu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Di satu huruf ada pahalanya sepuluh. Kan sudah membaca berapa berapa huruf. Tapi kalau melamun tidak baca ya tidak dapat pahala. Tapi dapat pahala karena hadir di majelis. Bagian imtihan Nah sudah terakhir Tapi nanti jilid 4, jilid 5 Tentunya ini pembahasan yang agak sulit Jadi mungkin setiap halaman akan kita jelaskan Karena masing-masing halaman ada pembahasan. Nah, ada pembahasan khusus sehingga nanti semakin akhir itu semakin lama pembahasannya. Tapi kita baca bagian imtihan. Nah, langsung dibaca halaman 32. Mulai. Bagus. Taib. Enam. Teruskan dibaca lengkap ya. Sekali lagi tadi perhatikan wa khalaqnakum azwajan. Baca lengkap dulu sama-sama. Teruskan. Ewa. Ah. Taib. Bagus. Ewa. Nam. Ewa. Teruskan. Ewa. Ewa. Ah. khair. Bagus. Nah. Teruskan. Mana kalkolahnya mana? Ya kok. Sekali lagi bima. Bima Teruskan. Ewa. Taib. Teruskan. Ewa. Teruskan. Ewa, masya Allah. Sudah bagus, sudah lulus sudah tiga yang lulus. Masuk jilid 4 saya lagi ini agak agak sulit bahasanya dan bagusnya itu sering diulang-ulang khususnya jilid 4 ini karena kita ambil banyak contoh-contoh tajwid. Kemudian Pada jilid keempat halaman pertama ini kita kenalkan tasdid. Sebelumnya tidak ada tasdid sama sekali. Nah, aja aj aja. Nah, begitu. Jadi aja aj aja. Jadi ada penekanan aja seakan dua huruf seakan-akan. Saya sama sama Aja, dari bawahnya mulai. Aja, aja. Ayo. Teruskan. Ewa. Anda bisa bareng. Nah. membacanya tidak bareng. Sekali lagi. A, ba, ab. Sama-sama. Teruskan. Ewa. Teruskan. Mm -mm. Taib. Ewa. Taib. Ewa. membacanya tidak kalau karuan Bacanya nambar ata, nam ata at, atta, attata, utita, itita, begitu bacanya. Yang disambung bagian depan aja. Nah, aja aja. Nah, kemudian aja berhenti. aja nah, gitu. Coba sama-sama mulai. Ya. Ewa. Taib. Bagus. Naam. Ewa. Eh. Taib. Ewa. Teruskan. Ewa. Naam. Taib. Ewa. Bagus. Ewa. Taib. Teruskan. Ewa. Naam. Ewa. Ewa. Ewa. Ewa. Eh, sudah cukup. Sampai di sini. Sudah cukup. Nah. Sekarang contoh yang di halaman ketiga. Nah. Ini pakai sorof di sini. Farroha sama-sama karena ini tidak ada contohnya, langsung dibaca sama-sama. Ewa. Baik. Nah. Tapi ingat di situ rok pertama tebal. Untuk rok berikutnya tipis semua. Yufarrihu. Nah. Farrih. La tufarrih. Ini sudah mulai tipis, mulai tebal. Coba itu saya lagi. Ayo. Hmm. Ayo. Teruskan. Ewa. Bagus. Ewa. Bagus. Mendengung, mendengung. Tapi ini di sini mungkin mungkin belum bisa tahu, ya, belum mendengung. Nah, mungkin belum bisa. Nah, eh, pada asalnya apa? Mendengung di sini pada asalnya. Yujan Nibu, Tapi mungkin untuk tasid belum mendengung dulu. Janaba coba sama-sama. Janaba. Ewa. Mm -mm. Taib. Ewa. Taib. Teruskan. Mm -mm. Ewa. Enam. Taib. Nah, sekarang kita terapkan pada Al-Quran. Di Al-Quran, tadi di Saraf, sekarang di Al-Quran. Ada contoh-contoh yang bertasdid di sini. Saya dibaca sama sama berikutnya. Nah. Masih ada yang salah sudah. Fala tabarra'a minhum sama-sama. Teruskan. Ewa. Tayyib. hewan. Bagus. Tayyib. Naam. Ewa. Naam. Teruskan. Bagus. Naam. Bagus. Teruskan. Ayo. Ayo. Tulah saya lagi. Ada kol-kolahnya. Bibatoni. Sama-sama. Bibatoni. Baik. Hmm. Bagus. Taib. Bagus. Teruskan. Bagus. Taib. Taib. Sudah masuk pada halaman yang ke-6. Sekarang di sini masuk pada idhar komari. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Kita berikan contoh samping itu. Ini urut-urutannya. Kita buat urut Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, mafal benda. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tapi hendaknya takut dengan akibat dari perbuatan tersebut. Jadi hendaknya takut harus mempertimbangkan matang-matang sebelum berbuat. Jadi kalau di depan itu dibaca hamzahnya, tapi kalau di tengah tidak dibaca. Baik kita baca al ardo sama-sama. al wal ardo. wal ardo. Nah. Bawahnya mulai. Naam. Di Al-Quran hanya satu tempat ini aja yang tahtaha. Di surah apa ini? <clears throat> surah Taubat. Semua pakai min tahtiha. Tapi khusus surah At-Taubah tajri tahtaha. Tidak ada minnya. Kalau yang lainnya ada min tahtiha. Surah At-Taubah tidak ada. Tajri tahtahal anhar. Tapi berikutnya. Taib. Masih dibaca lengkap. Nah, sekali lagi. Nah. Bagus. Teruskan. Dibaca lengkap wikoron. Sulasi lagi. Taib. Nah. Bagus. Teruskan. Nah. Teruskan. Naam. Teruskan. Bagus. Mm Ingat, <laughs> ditahan, ditahan. Dotnya. Al-Fadlu. Coba diulang. Teruskan. Enam. Dibaca lengkap Dobahan Ulangi Ewa Teruskan Taib Taib Wasil Wasil طيب نعم Bagus. Meskipun ada tandanya al-huda tetap dibaca dua halakat. Nah. nah, sekarang ada tanda ayat. Ada tanda tanda ayat berarti yang akhir dimatikan. Sudah mulai berlaku hukum tajwidnya dibaca dengan sebagai membaca al Qur'an Al Karim. Di akhir dimatikan. Dan demikian orang Arab. Jadi kalau bicara itu akhir-akhirnya itu dimatikan semua. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Jadi tidak dibaca alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Nah, dulu pernah kita ingat di di Magetan ketika pertemuan bupati kebetulan waktu itu saya yang baca Al-Qur'annya. Nah, imamnya waktu itu biasanya sholat imamnya ini dari Magetan juga imamnya sholatnya 23 rakaat. Tapi ketika bergabung pemerintah sholatnya hanya 11 rakaat. Tapi anehnya ketika membaca setiap segala sesuatu misalnya etidal atau yang lainnya dibaca tambahu sami Allahu liman hamidahu. Nah, Allahu Akbar hu. Nah. Bagaimana? Aneh sekali ya enggak? Nah. Cerita yang lucu ketika prasmanan listriknya mati. Nah. Listriknya mati. Jadi ada yang ngambil sampai lima porsi, nah, ada yang pokoknya sudah. Selesai prasmanan listriknya hidup lagi. Bupatinya bilang alhamdulillah dengan matinya listrik satu-satu habis. Dengan matinya listrik sate-satenya sama habis. Nah, nah dari udah tidak ada malu lagi ya enggak. Nah, kalau enggak mati listriknya mungkin orang oh ini masa pejabat ngambilnya sepiring munjung. Nah, kan malu. Habis listriknya mati alhamdulillah. Jadi bupatinya bilang alhamdulillah dengan matinya listrik sate-sate habis semua. Jadi ada keanehan-keanehan. Dulu juga pernah kita melakukan duet di Ponorogo. Kebetulan di depan kita ini para kiai. Kiai-kiai NU banyak sekali. Waktu itu kita duet dengan Ilham Fanani dari Lamongan. Teman saya ini, ini suaranya habis. Waktunya bersuara, dia tidak bersuara. Akhirnya kaki saya ini goyang terus, tidak bisa berhenti. Ya, isinya apa? Nah, merasa gemetar kan di hadapannya para kiai, teman saya tidak bisa bunyi lagi. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, di sisi samping saya. Seharusnya begitu seharusnya, tapi teman saya ini orang Jawa bilang cegukan itu, tahu cegukan. <laughs> apa namanya? Pasendakan antrop itu sebentar aja selesai. Ini cegukan terus. <laughs> Nah, <laughs> gitu. Allah Allah apa, apa penyebabnya. Nah, jadi waktu itu saya malu luar biasa. Nah. Ini duet. Nah, duet itu dua orang. Kalau teriak dua orang. Nah. sebelas orang namanya apa? Saya tidak tahu. Nah. Tapi sekarang sudah masuk alif disukun. Alif disukun Minimal dibaca dua. Maksimal dibaca enam. Eh jangan sampai seperti sebagian kuro memakai mat gondrong. Tahu mad gondrong? Ahmad rambutnya gondrong itu. Panjang sekali bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sekali kan? Nah. Ini namanya mat gondrong bukan ada syukur. Nah. Walaupun bagus ya, nak. walaupun bagus. Jadi panjang sekali. Ini maksimal 6 harokat. Minimal 2. Jangan sampai kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah. Ini pengiritan. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh ngirit. Nah, tengah-tengah. Namun nanti kalau ada wajib mutasil akan datang menjelaskannya. itu minimal dibaca empat, maksimal enam. Kalau nanti lazim kirim musakol harus dibaca enam seperti soaf harus enam. Wah kata. Ini baru kita jelaskan dulu alis sukun yang belum ada mat wajibnya ataupun lazim kim musakol. Sekarang kita baca mubi. Nah, kita baca lengkap dulu mubinun sama-sama. Mubin dua harakan. Nah, baca empat. Mubin. Sama-sama. Atau enam. Mubin. Sama-sama. Nah. Jadi usahakan sama. Kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Empat. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, usahakan sama. Tapi biasanya, biasanya yang terakhir yang dibaca panjang. Dan ini pun bukan berarti suatu kesalahan kalau misalnya dibaca dua, empat, ataupun enam. Tapi menurut para kuro, ini perkara aib. Nah, jadi kalau dinilai itu akan kurang nilainya. Tapi tidak sepatal kalau salah yang jali ataupun salah yang jelas atau yang besar. Tapi kita ulang kembali mubinun sama-sama. Mubin. sama-sama. Nah, bawahnya baca. Naam. Teruskan. Ini saya mustarikon. Ini bukan Bacanya dhammah. Sekali lagi mulai. Bagus. Nah. Bagus. Baik. Mustamir. Ewa. Teruskan. Bagus. Usahakan terus empat sama. Nah, teruskan. Enam. Tamir. Masya Allah. Tamir. Wasil. Nam. Ayo. Teruskan. Agus. Teruskan. Tapi berikutnya man iwan ditanwin. Ini dibaca dua rakaat bittifak, tidak ada yang menyelisih sama sekali. Dan ingat jangan sampai kurang atau lebih. Terutama di akhir bacaan. Karena biasanya orang awam kalau setiap akhir dipanjangkan. wadzalimina a'addalahum azaban alima. Allahu Akbar. Nah, begitu. Biasanya di akhir dibaca panjangnya sekali. Kamu kalian pernah dapat tidak? Tidak pernah dapati. Mungkin hafalannya berjus amma. Jus amma yang bagian terakhirnya panjang. Coba siapa yang menyebutkan? Nyaman Iwan terakhirnya. Ya laitani kuntu turaba. Nah, baca panjang, lebih dari dua rakaat keliru. Dulu pernah dan nah, kita lomba di Magetan juga ada orang itu takaran, orang takaran. Saya ingatkan, kamu bacanya banyak sekali terakhir. Ya begini ini bacaannya. Ini. Jadi kalau menyalahkan saya tidak tidak peduli. Nah. Jadi tidak peduli. Ini kata Ustadz itu. Katanya nah. ketika lomba MTQ justru kita yang naik. Di Surabaya itu di, diumumkan kita naik. Baru percaya. Ini ketika di awal yang, yang mengingatkan orang kurus begini paling tidak tidak bisa. Nah. Ini tidak percaya. Tapi kalau yang ingatkan itu orangnya besar, tinggi, nah, insya Allah Baca kan begini. iya mas, saya keliru. Nah. Kadang pengaruh, iya enggak. <clears throat> Kadang pengaruh. Makanya yang punya tubuh besar usahakan bisa mengingkari kemungkaran. Insya Allah orang takut itu. Jangan tubuh besar untuk kemaksiatan. Tubuh besar untuk mengingatkan kebaikan. Mengajak manusia berbuat baik, melarang kemungkaran. Tapi kita baca. Rogodan sama-sama. Rogoda. Ingat jangan sampai kurang misalnya. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Nah, ini kurang namanya. Jadi harus dua harokat. Kita ulang kembali. Rogodan sama-sama. Rogoda. Rogoda. Tapi bawahnya mulai. Ewa. Bagus. Enam. Teruskan. Bagus. Enam. Teruskan. Ayo. ايوه teruskan bagus Masya Allah Ayo Teruskan hasil. Nah. Bagus. Ewa. Teruskan. Nah. kemudian di sini pada mas'ula itu u-nya itu masuk pada mad iwad. Nah, walaupun di sini apa bukan mafal, mad badal. Walaupun nah dia di depan. Tapi hukumnya sama dengan mad badal. Sama eh, nah mad badal. Berikutnya tak marbutoh menjadi hak dibaca dengan hak kalau berhenti. Ah, nanti ada qiraah lain dibaca dengan himalah kubro. Nah. Wal mu'tafikatu bil khati'ih yuf'ala biha fakirih. Nah, kira siapa kemarin? Siapa? Kisai. Nah, Kisai. Tapi di sini dibaca dengan nah, fathah. Akhirnya dibaca dengan hak sukun. Kita baca samaratin sama-sama. Samaroh. Nah, ingat, jangan berubah menjadi hak tapi hak samaroh. Ulang. Nah, berikutnya mulai. Teruskan. Bagus. Teruskan. Hmm. Bagus. Baik. Hmm. Teruskan. Ewa. Bagus. Teruskan. Baik. Naam. Jadi untuk ra diperhatikan di situ ada yang menulis terutama kerawars. Ala nafsihi basirah. Sama-sama. لمردودون في الحافرة كرة خاسرة فنظرة إلى ميسورة dari sana maisurah nah sama-sama akan datang di penjelasannya nah. Ini diperhatikan ada yang menyisi qiraah waras, ada juga yang qiraah kisai. Tapi untuk jumhur bagaimana tadi? Dibaca fathah. Baik, istirahat persiapan zuhur. Baca zuhur. Nah, istirahat lagi. Jadi tinggal perkara yang sulit, jadi usahakan bisa ikut. Nah, إلى هنا